Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya permasalahan yang ke-6 daripada permasalahan-permasalahan atau perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang itu merupakan amalan orang-orang jahiliyah. Nah, yang mana sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum wa hafizakumullah bahwasanya permasalahan yang keenam daripada permasalahan jahiliyah adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Menjadikan hujjah nah barakallahu fikum atau mencari hujjah Nah, barakallahu fikum menjadikan sandaran na'am dengan orang-orang terdahulu. Jadi sandaran mereka bukan ajaran para anbiya wal mursalin, namun ajaran orang-orang terdahulu. Nah, baik itu adalah kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Nah, yang itu merupakan permasalahan jahiliyah. Eh, ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin secara keumuman yang wajib atas mereka adalah untuk senantiasa nah barakallahu fikum mengambil petunjuk dan juga mengambil hujjah itu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarah ini. Kata beliau, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa hakada sufiyah demikian juga as-sufiyah orang-orang sufiyah Nah, barakallahu fikum yaqulun yang mereka mengatakan ahwaluna takfi an rasul katanya. Keadaan-keadaan kami ini sudah cukup. Eh, keadaan-keadaan kami cukup untuk me, nah telah cukup atau sudah cukup untuk apa mengikuti para rasul atau mengikuti rasul. Walana ahwalun dan kita ini memiliki apa? Memiliki keadaan-keadaan. Ya, orang sufi seperti ini. Memiliki marahil, tahapan-tahapan. Nanti kalau sudah tingkatan ma'rifah misalkan, Kata mereka la yumar wa la yunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan. Jadi bebas mau ngapakan apa saja silahkan, mau melakukan apa saja silahkan. Tingkatannya sudah tinggi itu. Tingkatan ma'rifah la yumar wa la yunha katanya. Tidak diperintah, tidak dilarang. Walana ittisalun allah langsung katanya. Allah musta'an. Jadi mereka, orang sufi mengatakan kita ini memiliki keadaan-keadaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain katanya. Nah, barakallahu fikum kata mereka walana ittisalun allah. Sebagaimana oleh Syekh Shalal Fauzan ini dan kami memiliki hubungan langsung bersama Allah Subhanahu wa taala wa na'khudhu 'anillahi mubasharatan dan kami mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala bayangkan ini. Mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bagaimana? Kita mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Yang dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Naam. Dan juga melalui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah barakallahu fikum melalui malaikat Jibril alaihi salam ada mereka tidak, mereka langsung ngambil langsung hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sudah nah dijelaskan barakallahu fikum para ulama menjelaskan bahwasanya nah, tidak ada satupun yang nah barakallahu fikum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, barakallahu fikum sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika hendak nah eh, atau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala Nah Allah Ta'ala mengatakan lantaroni Engkau tidak akan bisa melihatku Maksudnya di dunia Adapun di akhirat maka itu perkara yang mungkin dan itulah yang yang kita harapkan agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sini, wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwatin ya'nuna rijal as-sanad. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengambil agama mereka dari orang-orang yang meninggal. Ya, yang diinginkan mereka adalah rijal as-sanad yaitu para nah pembawa sanad atau dalam artian para pemegang sanad. Amma nahnu, nah barakallahu fikum. Amma nahnu fanakhudhu dinana 'anil hayyi alladzi la yamut. Nah, barakallahu fikum. Adapun kita, nah barakallahu fikum, adapun kita kita mengambil agama kita dari Naam dari apa? Dari orang hidup yang tidak mati. Ya, wah. masalah artian apa? Dalam artian barakallahu fikum bukan dari orang mayit yang meninggal itu tidak, tapi dari orang yang hidup. Wa yaqulun ar-rusul innama yahtajuhum yahtajuhumul awam Kata mereka bahwasannya nah mereka mengatakan para rasul itu hanya saja yang butuh mereka adalah orang-orang awam. Amal khawas pun orang-orang khusus kata mereka. Nah, fahaula ilai subihajatin ila rusul, maka mereka tidak perlu lagi Nah barakallahu fikum belajar dengan para rasul katanya. bilang ya. Kita ulangi lagi ucapan ucapan orang sufi tadi. Mereka mengatakan ahwaluna takfi an rasul. Keadaan-keadaan kami itu sudah cukup untuk tidak mengikuti apa? ya, sudah cukup untuk mengikuti para untuk mengikuti Rasul dan kita memiliki keadaan-keadaan tersendiri walana ittisalun Allah dan kita memiliki hubungan langsung bersama Allah Subhanahu wa taala wa na'khudhu 'anillahi mubasharatan dan kami mengambil ilmu dari Allah taala secara langsung wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwatin ya'nuna rijal sanad ucapan mereka perhatikan sedangkan ahlu sunnah mereka mengambil agama mereka dari orang-orang sudah mati nah untuk untuk mengelabui orang ya nah adapun ahlu sunnah mereka mengambil ilmu atau mengambil agama mereka dari orang-orang yang sudah mati. Yang mereka inginkan adalah rijalat sanad. Nah, barakallahu fikum al-sunnah. Nah, aman nahnu na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut kata mereka. Adapun kita atau orang sufiah itu, adapun kita mengambil agama kita dari zat yang apa? Maha hidup tidak pernah mati. Kata mereka ya, ngambil ilmu langsung dari Allah taala, ilmu laduni, Allah musta'an. Wa yaqulun dan mereka pun mengatakan ar-rusul innama yahtajuhumul awam. Yang namanya para rasul itu yang membutuhkannya hanya orang awam. Amal khawas adapun kita orang-orang khusus bukan orang-orang umum. Nah, fahauna ilaisu bihajatin ila rasul. Maka mereka orang-orang khawas, orang-orang pilihan, maka mereka tidak butuh lagi kepada para rasul. Li'annahum wasalu ila Allah karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafu wa laisu bihajatin rasul dan mereka tahu dan mereka tidak butuh kepada Naam para rasul. Hakadha yaqulu lahum syaitan. Demikianlah naam eh, yang dikatakan kepada mereka oleh syaitan. Demikianlah syaitan mengatakan kepada mereka, mengelabui, menghias-hiasi bahwasanya mereka di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan dan juga kesyirikan. Wa yaqulun dan mereka mengatakan inna ashabat turuq. Nah, sungguhnya para naam orang-orang yang mengetahui aturuk itu jalan-jalan, jalan-jalan rahasia itu yang menurut mereka ya layah tajuna rasul. Mereka tidak perlu lagi tidak butuh lagi dengan atau kepada para rasul. Li'anhum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Perhatikan ini. Karena mereka orang-orang yang sudah mengetahui jalan-jalan perkara yang gaib rahasia tadi itu, mereka mengambil apa? Mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Wa hadza min dinil jahiliyah yang seperti ini merupakan agama jahiliyah wal waqa'u katsiratun min min hadzal naw' dan kejadian-kejadian sangat banyak sekali yang sejenis dengan ini. Jadi permasalahan yang keenam yang sudah kita selesaikan barakallahu fikum hafizakumullah adalah permasalahan jahiliyah yang harus kita hindari yaitu bahwasanya nah berhujjah dengan apa? Dengan keadaan nam yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Nah barakallahu fikum. Ya wa na'am barakallahu fikum baik yang dilakukan oleh nah barakallahu fikum nah paman-pamannya atau mungkin nenek-neneknya atau mungkin bapak-bapaknya atau nenek moyang dan semisalnya itu adalah permasalahan jahiliyah amalan ritual yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita kaum muslimin yang wajib bagi kita semuanya terutama ahli sunnah wal jamaah untuk apa? Untuk meniti jejak generasi salafun saleh dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in yang kita jadikan sandaran patokan kita. Nah, barakallahu fikum adalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Seperti itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullah berarti sudah kita selesaikan permasalahan yang ke Nah, barakallahu fikum yang ke ke-6. Sekarang kita masuk ke sedikit permasalahan yang ke berikutnya yaitu yang ke-7. Nah, permasalahan yang ke-7 ini juga tidak nah barakallahu fikum tidak semudah dari yang sebelumnya dalam artian banyak orang yang terjatuh nah ke dalamnya yaitu apa? Sebutkan dalam sini babnya ini al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haqq. Kesimpulan permasalahan yang ketujuh, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah apa? Al-istidlalu bima alaihi ahlu quwwah bi annahu wal haq. Naam. Istidlal mereka menjadikan dalil bahwasanya orang yang memiliki kekuatan itulah yang benar katanya. Nah, jadi mereka kalau sudah berdebat kalah, ya, berdebat kalah akhirnya menggunakan kekuatan, baik kekuatan penguasa, pemimpin atau pemerintah. Nah itulah yang benar katanya. Yang kuat itu yang benar. Kalau kita tidak, Nah, kita menilai kebenaran bukan bukan apa bukan dengan kekuatan barakallahu fikum, tapi apa? Dengan mencocoknya Al-Qur'an was sunnah itu. Nah, kalau mereka tidak ya, jadi mereka termasuk ritual atau amalan eh, amalan jahiliyah adalah apa? Nah, berdalilkan eh, dengan apa? Berdalilkan bahwasanya kebenaran itu diukur dari kekuatan. Jadi mereka mengatakan apa? Bahwasanya orang yang kuat itulah yang dapat kebenaran. Dalam arti kuat jismnya ya, kuat jasadnya. Kalau kita tidak, Nah, kuat keimanannya yang kita andalkan barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nabi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Ini perhatikan. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah taala cintai dan lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair namun masing-masing memiliki kebaikan. Orang yang beriman imannya lemah juga memiliki kebaikan. Orang yang beriman imannya kuat lebih baik lagi dan lebih dicintai. Nah, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasannya yang diinginkan kekuatan ini bukan kekuatan jasad atau badannya, tapi keimanannya. Nah, barakallahu fikum. Ewa, karena sebagaimana Rasulullah sabdakan apa? Nah, barakallahu fikum laisa asyadidu surah innamasyadidu syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab tidaklah dikatakan kuat. Orang kuat itu adalah orang yang apa? Nah, barakallahu fikum orang yang kuat gulatnya bukan atau orang yang kuat silatnya, gulatnya, karatenya atau bila dirinya bukan, tapi yang dikatakan kuat itu apa? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang bisa menahan dirinya, menahan amarahnya ketika marah. Paham ya? Menahan dirinya ketika marah. Dia tahan. Nah, tidak marah, itulah yang dikatakan orang kuat. Jadi kuat imannya itu jadikan andalan, bukan kuat jasadnya, badannya. Betapa banyak orang-orang yang kuat memiliki kekuatan tapi mereka sombong dan mereka congkak meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Betapa banyak kalau kita saksikannya eh, orang-orang eh, yang eh, binaraga bayangkan binaraga. Nah, binaraga kekuatannya masya Allah kuat sekali. Nampus atma up eh, mungkin 100 kali atau sit up 100 kali, mengangkat barbel. Nah, barbel yang berat seperti itu berkilo-kilo kuat, tapi cuma melangkah satu meter aja ke sholat. Nah, barakallahu fikum untuk sholat di masjid tidak mau. Bayangkan itu. Nah, melangkah melangkah sedikit aja untuk berangkat ke masjid, melakukan sholat berjamaah hanya lima menit bayangkan berdiri lima menit aja nggak mampu bayangkan tuh itu menunjukkan apa lemahnya keimanan mereka eh, jadi mereka tidak memiliki kekuatan keimanan cuman kekuatan badan saja nggak ada manfaatnya jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah hafizakumullah jamnya jangan sampai kita cuma mengandalkan kekuatan badan kita nah push up tiap hari sit up tiap hari nah barakallahu fikum bahkan olahraga tiap hari, lari, masya Allah, eh, nafasnya kuat, sehat terus badannya. Tapi cuma melangkahkan kaki aja satu meter dua meter untuk ke masjid, datang ke masjid, sholat berjamaah tidak mampu. Allah musta'an. Ini bagaimana ini? Nah, ini kekuatan yang macam mana seperti ini? Ini kekuatan apa? Kekuatan cuma duniawiyah. Tapi ingat, kekuatan imaniyah barakallahu fikum walaupun badannya kurus, badannya kurus, badannya kecil, nah kelihatannya apa? Enggak memiliki kekuatan tapi hadir sholat berjamaah eh, kaum muslimin eh, ada sholat eh, sholat berjamaah bersama kaum muslimin misalkan barakallahu fikum nam menghadiri majelis nam barakallahu fikum majelis ta'lim kuat nah itulah kekuatan kuat imaniyah paham ya jadi yang sering sandaran kekuatan bukan kekuatan badaniyah tapi imaniyahnya itu tapi alangkah ya bagusnya kalau terkumpul badannya, badannya juga kuat, imannya juga kuat. Nah, itu yang kita inginkan barakallahu fikum. Tapi kebanyakan manusia tidak demikian. Eh, lari kuat sekali. Kemudian kalau memangkat barang-barang yang kuat, kuat. Nah, kalau push up kuat sekian kali misalkan, kalau sit up kuat sekian kali. Kalau misalkan mengangkat barang berat, masya Allah kuat, tapi cuma melangkahkan kaki, melangkahkan kaki untuk ke musola atau ke masjid dalam jarak yang sangat dekat sekali, 2 meter 3 meter nggak mampu, nggak kuat, badannya sangat berat. Dalam artian berat dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Jadi usahakan semaksimal mungkin Kuatkan keimanan kita bukan badan kita saja, tapi keimanan kita yang akan mendorong kita untuk berangkat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita tidak punya, walaupun badan kita kuat pasti nggak berangkat. Eh, enam tidur di rumah santai-santai tenang seperti itu. Nggak merasa keliru, nggak merasa berbuat maksiat. Nah, jadi usahakan kekuatan itu berpatokan atau bersumberkan kepada kekuatan imaniyah enam. Ewa, kita baca sini Al-mas'alatu as-sabiatu Permasalahan yang ketujuh Berkata Al-Imam al mujadid al syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Permasalahan ketujuh ini Al-istidlalu biqawmin U'tu quwa Nah kata beliau U'tu quwa Fil afhami wal a'mal Fil mulki wal mal Nam wa'al nam wa'al wal jah Faradda Allah dhalika biqawli ta'ala Walaqad makkannahum fima Wa makkannakum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma فلما جاءهم kafaru bih. Wa وقوله ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. perhatikan ini permasalahan yang ketujuh ini barakallahu fikum eh, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah nah yang ketujuh ini berbahaya sekali ya Nah, jadi mereka menjadikan dalil, menjadikan landasan atau dasaran. Nah, barakallahu fikum menjadikan patokan atau sandaran atau nam sebagai inti itu apa? Al istidlalu biqaumin mereka berdalilkan dengan sekelompok kaum. U'tu fil afham wal a'mal yang mereka diberikan kekuatan dalam pemahaman dan juga amalannya. Nah, amalannya bagus dalam artian amalan duniawiyah ya. Pemahamannya bagus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu jadikan jadikan dalil bahasanya itu yang benar fil mulki wal mal. Eh? Nah, jadikan dalil juga apa? Yang memiliki kekuatan, nah kekuasaan dan juga harta. Harta yang hartanya banyak itu yang benar. Eh, yang kekuasaan yang dia berkuasa atau menjadi raja itu yang benar misalkan. Yang memiliki pemahaman yang kuat itu yang benar. Yang memiliki amalan yang bagus itu yang benar. Enam, wajah dan juga kedudukan. Jadi pansandaran mereka bukan oh, bukan dilihat dari berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an Sunnah. Adapun kita tidak. Kita melihat kembali Pemahamannya dipakai untuk masalah apa dulu? Eh, karena pemahaman orang itu berbeda-beda ya. Orang memahami Al-Quran dan Sunnah nah, dengan benar sesuai dengan dalil. Nah, atau sesuai dengan dipahami para salafun salih ya, maka itu yang terbaik, yang itu yang kita harapkan. Tapi kalau cuma sekedar pemahaman, memiliki pemahaman yang kuat, pemahaman yang bagus, tapi amalannya jauh daripada apa yang dipahami dari Al-Quran Sunnah, maka itu tidak kita inginkan. Nah, berikutnya. Nah, karena yang namanya pemahaman itu beda-beda ya. Orang terkadang pandai dalam melantunkan kata-kata, nah, pandai dalam mengatur susunan kata-kata sehingga orang tertipu atau terkadang orang tergiur dengan ucapannya. Banyak seperti ini kan? Banyak dari kalangan ahlu bidah wa dalal wal hizrin. Mereka pandai dalam mengatur kata-kata, pandai dalam mengungkapkan kata-kata, pandai dalam berbicara sehingga orang tergiur. Wah, ini ustadznya benar ini. Wah, ini Nah, seperti itu. Jangan jangan tertipu dengan pandainya orang berbicara. Nah, barakallah fikum, tapi terharulah, merasa harulah ketika orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti zaman-zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu baru kita kagum. Wih, orang ini kok kokoh sekali ya. Manhajnya kok kokoh orang ini kok berpendirian yang sangat kuat. Padahal di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, kok masih kuat di atas Al-Quran dan Sunnah, itu baru kita kagum dan juga kita terharu. Tapi kalau cuma pandai berbicara, berucap itu banyak sekali barakallahu fikum. Dan belum tentu di atas kebenaran. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu mengandung unsur sihir, bisa mengsihir. Dalam artian bisa menarik perhatian manusia. Nah, dan ini ada dua kemungkinan ya. Kalau digunakan, nah pandai berbicara, pandai melantunkan kata-kata, digunakan dalam ajaran yang benar, digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Al-Qur'an As-Sunnah, maka itu yang terbaik. Tapi kalau pandai berbicara, pandai mengatur kata-kata, pandai melantunkan enam suara, kemudian orang tertipu pada kebatilan, naudzubillah wal i'adzubillah. Naudzubillah min dzalik wal i'adzubillah. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Nah, orang hizbiyun kalau kita lihat pandai berbicara mereka. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, nanti kalau kayak begini bagaimana? Diputar balikkan. Nah, fakta yang terjadi diputar balik. Sehingga orang melihat kebenaran itu batil, melihat kebatilan itu benar. Wal Kalau kita tidak ya, semoga di antara kita yang diberikan kecerdasan dalam berbicara, yang diberikan kekuatan dalam memahami serta menyampaikan dan juga barakallahu fikum yang diberikan kepada kita pandai dalam melantunkan kata-kata semoga diletakkan pada tempatnya diletakkan pada al-haq diletakkan pada apa untuk mengajarkan mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah nah barakallahu fikum nah barakallahu fikum hafizakumullah jami'an Nah, untuk berikutnya insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya Dan kita akan ulangi kembali Permasalahan yang ketujuh ini karena betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka berhujah dengan kekuatan, yang kuat itu yang benar, yang kuat itu yang harus dimenangkan, padahal kekuatan itu yang kita nilai adalah kekuatan imaniyah, bukan kekuatan badaniyah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan kita diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Nah, semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita dijauhkan dari fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an.